Rahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Kita langsung mulai halaman yang kedua Ad-Darsul Awal Pelajaran yang pertama Menurut petunjuk yang disebutkan dalam mukadimah kitab setiap satu pelajaran setiap kali tiap eh, setiap pertemuan yang diajarkan adalah satu pelajaran selama 40 menit sekitar 40 menit apabila kitab ini diajarkan dalam sepekan empat kali maka Bismillah kitab ini akan selesai selama 30 pekan. Selama 30 pekan. Berapa, berapa bulan itu? 30 pekan. 7 bulan Itu jika satu pelajaran untuk satu pertemuan selama 40 menit kemudian dalam satu pekan empat kali disebutkan dalam halaman Zai modal utama, modal yang paling utama untuk berhasil dalam mempelajari kitab-kitab muhadasah, kitab-kitab percakapan bahasa Arab adalah keberanian. Itu modal utama. Kalau tidak berani atau kurang berani, maka sebanding itu juga dengan keberhasilan. Tidak berhasil atau kurang berhasil. Berani sama dengan berhasil, tidak berani sama dengan tidak berhasil, kurang berani sama dengan kurang berhasil. Yang saya maksud berani adalah berani untuk bercakap-cakap. Meskipun dalam pelajaran. Ketika saya meminta antum, indakia ya fatoni. Antum baca atau antum hafalkan kembali. Berbicara seperti biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam ana kamal wa ana sabir madza tal'ab ana al'ab qurratal qadam dan seterusnya itu yang paling terpenting untuk selalu diingat keberhasilan kita dalam mempelajari kitab-kitab muhadzaah itu sangat terkait dengan keberanian kita di dalam melafazkan kemudian tanbih yang kedua mulai pelajaran yang pertama insya Allah kita akan membiasakan untuk melafazkan kalimat-kalimat Arabiah bil waqaf. Kita akan membiasakan. Artinya kita akan mempraktekkan teori wakaf, wakaf yang sudah kita kenal dan sudah kita pelajari. Jadi ketika tertulis hadhihi madrasatun kita akan biasakan untuk mengucapkan hadhihi madrasah bukan hadhihi madrasatun. Ana tilmizun. Kita biasakan dengan ana tilmiz. Huwa ustazun. Dibiasakan untuk mengucapkan dengan huwa ustaz. Kuratal qadami. Kita biasakan dengan mengucapkan kuratal qadam dengan wakaf. Mungkin ini yang perlu disampaikan dan kesempatan kali ini. Taib untuk mempermudah di situ disebutkan halaman yang pertama judulnya adalah Quratul Qadam. Bola kaki. Qurah itu artinya sesuatu yang bulat melingkar ya, bulat. Namanya kurah. Sehingga globe tahu globe ya. Globe itu yang peta bumi dalam bentuk bola itu dalam bahasa Arab juga dikatakan sebagai apa? Kurah. Dinamakan kurah. Global. Jadi kalau kuratul qadam apa artinya? Bola kaki. Al-qadam artinya apa? Kaki, telapak kaki. Kuratul qadam. Ad-darsul awal al-wihdatul ula. Pelajaran pertama untuk kumpulan pelajaran yang pertama juga. Di halaman dua yang disebutkan adalah gambar dalam bentuk gambar. Siswa dituntut untuk mampu menggambarkan apa yang sedang terjadi sesuai dengan gambar-gambar yang ditunjukkan. Pada dasarnya isi percakapan atau isi muhadatsah yang ditunjukkan oleh gambar pada dasarnya tidak ditentukan atau tidak dipastikan. Sehingga selama percakapan yang kita tuliskan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh gambar, maka sah-sah saja namun di sini disebutkan e, contoh bentuk percakapan yang akan membantu kita. Disebutkan dalam halaman H. Disebutkan dalam halaman H. Antum bisa cari dalam halaman H. Kalau tidak nanti bisa kita tuliskan. Sudah ketemu halaman H ya. Kotak pertama ujung atas sebelah kanan. Di situ tertulis wihdatul ula kuratul qadam, bola kaki. Safhah halaman kedua, ana kamal. Kamal disebutkan di dalam kurung sehingga dapat diganti sesuai nama orang yang berbicara. Ketika saya meminta Abu Muhammad, maka Kamal diganti dengan Abu Muhammad ana Abu Muhammad gitu. kalau diganti dengan Muhammad Ali Ali, maka diubah menjadi apa ana Ali atau antum mengatakan ana Ali. Gak pakai ca kan Nggak. kalau pakai ca nanti dicelurit gitu.